Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua berbagai limpahan karunia dan rahmatnya. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama di suatu majelis yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim yaitu bertolabul ilmi menambah wawasan ilmu syar'i yang mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Naam ikhwani fiddin, Allah wa iyakum Kita sebagai seorang manusia tentu sangat mendambakan keseharian kita ini senantiasa dipenuhi dengan keamanan, kedamaian, ketenangan, dan kita pun sangat bercita-cita sekali kita tinggal di suatu kawasan atau suatu lingkungan di mana setiap anggota masyarakat di lingkungan tersebut ini saling menghargai, saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya, tidak saling menyakiti baik dengan perbuatan maupun ucapan. Jadi semuanya saling harmonis tidak saling berbeda pendapat meskipun di dalamnya orang-orangnya berbeda-beda. Ini mungkin suatu cita-cita manusia manapun menginginkan lingkungan di sekitarnya adalah lingkungan yang harmonis dan damai. Nah, ketika manusia menginginkan hal tersebut, maka ikhwah ternyata Islam sudah jauh-jauh hari ini memberikan pengarahan dan petunjuk kepada kita untuk mewujudkan hal tersebut. Untuk supaya kita dalam kehidupan ini penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Dan salah satu metode yang diterapkan oleh Islam untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan menekankan umat Islam supaya menunaikan hak-hak tetangga. Ya, jadi Islam sangat menganjurkan kepada umatnya supaya mereka memperhatikan hak-hak tetangga. Karena ikhwah, tetangga-tetangga yang ada di sekitar kita ini semuanya memiliki hak. Dan kita harus tahu apa hak-hak yang harus kita tunaikan kepada tetangga kita. Jadi insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan sama-sama membahas secara sekilas atau secara ringkas mengenai hak dan kewajiban seorang tetangga. Nah, fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Tetangga ini ada tiga macam. Yang pertama adalah mereka yang hanya memiliki satu hak. Kemudian yang kedua, mereka yang memiliki dua hak. Dan yang ketiga tentunya memiliki tiga hak. Adapun tetangga yang memiliki tiga hak adalah mereka tetangga yang muslim dan masih ada hubungan atau ikatan kekerabatan. Mereka memiliki tiga hak, yaitu hak kemuslimannya, artinya dia seorang muslim. Kemudian hak kekerabatannya karena dia seorang kerabat dan yang ketiga adalah hak ketetanggaannya atau karena dia seorang tetangga. Kemudian ada yang memiliki dua hak yaitu seorang muslim yang tidak ada hubungan atau ikatan kekerabatan. Maka mereka hanya memiliki dua dua hak yaitu hak seorang muslim dan hak sebagai seorang tetangga. Kemudian yang ketiga adalah yang hanya memiliki satu hak yaitu seorang tetangga yang non muslim atau orang kafir. Kalau di Indonesia kita bisa melihat ya tetangga ada yang Kristen, baik Katolik atau Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, meskipun mereka orang-orang kafir, akan tetapi ada hak-hak untuk mereka sebagai tetangga yang telah diatur di dalam Islam. Nah, ya, dari sini kita bisa melihat ya dan mungkin kita akan membahas tiga bentuk hak tersebut yaitu hak seorang muslim, hak seorang kerabat dan juga hak seorang tetangga. Adapun hak seorang muslim ini sebetulnya banyak sekali bentuknya dan telah dijelaskan baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita akan mengambil sedikit saja dari yang banyak tersebut. Kita akan mengambil sebagaimana dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hakul muslimi alal muslim sipun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ini ada yang harus diperhatikan. Ya, mungkin ini sering diulang-ulang tapi kadang kita lalai dalam melaksanakannya. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Ya. Jadi ketika kita bertemu dengan tetangga kita sesama muslim atau saudara kita sesama muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya. Karena salam salah satu tujuannya adalah supaya menumbuhkan rasa kecintaan kita ya terhadap sesama muslim sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu aw la adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum abshu salam bainakum kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang kalau kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai. Sebarkanlah salam di antara kalian. misalnya kalian saling mencintai. Jadi ketika kita berjumpa dengan seorang muslim terutama tetangga kita maka ucapkanlah salam kepadanya. Kemudian Hak yang selanjutnya adalah wa idza da'aka fajibhu. Jika dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Jika dia mengajakmu, yakni mengundangmu baik untuk makan, ya, atau untuk supaya kita menolongnya, atau untuk walimatul urj, maka hendaknya kita memenuhi undangan tersebut. Ya, salah satu tujuannya supaya kita menggembirakan orang yang mengundang kita. Dan juga salah satu tujuannya adalah supaya kita semakin mempererat hubungan antar sesama tetangga. Begitu juga untuk merekatkan tali persatuan. Ya. Jadi ketika seseorang diundang ya baik makan dan yang lainnya maka hendaklah dia memenuhi undangan tersebut. Adapun undangan walimatul ursh ini bisa menjadi wajib hukumnya dengan beberapa syarat. Ya, ketika seseorang mengundang ya, supaya dia mendatangi pernikahannya ini wajib untuk dipenuhi dengan beberapa syarat. Yang pertama, yang mengundang tersebut adalah seorang muslim. Kemudian yang diundang ini khusus untuknya bukan bersifat umum, baik misalkan untuk sebuah lembaga atau sebuah komunitas tertentu, bukan, tapi khusus untuknya. Dan juga sahibul bait atau orang yang melaksanakan walimatul ursh ini harta yang dia miliki adalah harta yang halal. Begitu juga hajatannya ditempuh dengan cara yang halal dan tentunya dalam walimatul ursh itu tidak ada kemungkaran di dalamnya. Maka pada saat itu kita wajib untuk menunaikan hak saudara kita tersebut. Kemudian yang selanjutnya wa idastan sahaka fansahlah. Jika dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Karena ikhwah, banyak sekali kaum muslimin di saat sekarang ini yang membutuhkan nasihat dari kita semua. Ya. Karena mereka berada dalam kejahilan pada agama ini. Maka ketika ada yang meminta kepada nasihat kepada kita, nasihatilah dia dengan nasihat kebenaran, ajaklah dia kepada sunnah, kemudian nasihatilah supaya dia berbuat ma'ruf, supaya dia menjauhi kemungkaran, ya, karena kita ketahui bahwa agama Islam adalah nasihat, ya. ad an-nasihat. Agama Islam adalah nasihat, salah satunya untuk seluruh kaum muslimin. Wa idza atasa fahamidallahu fasamithu. Dan hak yang selanjutnya adalah ketika saudara kita bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka bagi orang yang mendengarnya ya untuk memenuhi hak saudaranya dia harus mendoakannya. Dan doanya sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketika saudara kita bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah maka doakanlah dengan apa? Yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Dan orang yang mendengar hal tersebut yang bersin tadi ketika mendengar saudaranya mendoakan dia pun harus menjawab lagi apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki urusanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian wa idza marida fa'udhu. Jika saudara kita sakit, maka jenguklah. Ya. Karena menjenguk orang sakit ini banyak sekali tujuannya. Banyak sekali seperti kita menanyakan tentang keadaannya baru jadi dia sangat membutuhkan bantuan kita. Atau kita memotivasi supaya dia tidak berputus asa dari rahmat Allah. Atau kita mendoakannya seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa insyaallah dengan sakit tersebut menjadi kafarat untuk dosa. Ini adalah kabar ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan demikian. Ketika seseorang sakit, maka itu menjadi kafarat. Kemudian begitu juga misalkan dengan doa yang lain as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka Aku memohon kepada Allah Mohon kepada zat yang agung Rabb, Arash yang sangat agung Semoga Allah menyembuhkanmu Gitu ya. Kemudian wa idha mata Dan jika dia meninggal Maka iringilah Jenazahnya Karena kita tahu Ada keutamaan dalam mengiringi Jenazah Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mengiringi jenazah sampai mensolatkannya, maka dia akan mendapatkan satu kirab. Dan barang siapa yang mengiringi jenazah sampai ke pemakamannya, maka dia akan mendapatkan dua kirab. Ditanyakan, apa yang dimaksud dengan dua kirab tersebut? Yaitu seperti dua gunung yang besar. Artinya banyak sekali pahala yang akan kita dapatkan ketika kita mengiringi jenazah. Terutama kalau mereka adalah tetangga-tetangga kita. Nah itu adalah sebagian dari hak sesama muslim. Sekarang kita akan membahas tentang hak kekerabatan. Tentu yang dimaksud dengan kerabat maklum di kalangan kita ya. Mereka yang memiliki kedekatan dengan kita baik dari sisi kekeluargaan atau secara nasab ya memiliki keturunan secara nasab baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu seperti misalkan saudara kandung kita paman bibi ya keponakan dan lain sebagainya mereka mereka semua ketika menjadi tetangga kita maka mereka memiliki hak ya yang harus kita tunaikan di antara hak kekerabatan yang harus kita perhatikan adalah yang pertama Hendaknya kita senantiasa menyambung hubungan kekerabatan atau yang sering dikenal dengan hubungan silaturahim. Jadi kita menyambung dengan siapa saja yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Bahkan bukan hanya kita diperintahkan menjalin silaturahim dengan mereka yang suka menghubungkan kekerabatannya, bahkan dengan saudara yang kalau ada nih, dengan saudara yang memutuskan tali silaturahim, kita pun harus berusaha untuk menyambungkannya kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Laisal wasil bil mukabi, walakin al wasil alladhi idza quti'at rahimu Bukanlah orang yang menyambung silaturahim itu hanya dengan orang yang suka menyambung silaturahim saja. Akan tetapi dia pun harus menyambung dengan orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ya. Dan silaturahmi bisa dengan berbagai cara. Misalkan berkunjung kepada uh, tetangga kita yang kerabat, ya, memberikan hadiah, memberikan nasihat, memberikan bantuan dan yang sebagainya. Yang jelas kita diperintahkan untuk menunaikan hak kekerabatan yaitu dengan menyambung hubungan silaturahim. Kemudian yang kedua yaitu dakwah dan mengajak mereka kepada jalan yang lurus. Sebagaimana ini adalah sunnah dari Rasulullah SAW Alaihi Wasallam ketika Allah memerintahkan pertama kali supaya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam ini kepada kerabatnya terlebih dahulu. Di dalam Al-Quran disebutkan wa anzir ashiratakal akrabun dan peringatkanlah ya olehmu saudara-saudara dekat dekatmu, kerabat-kerabatmu. Nah ini makanya kita sebagai umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita pun harus mencontoh beliau yaitu harus senantiasa berusaha mendakwahkan saudara-saudara kita terutama mereka yang terjerumus ke dalam kubangan maksiat ke dalam kubangan bid'ah dan yang sebagainya maka kita harus berusaha sekemampuan mungkin untuk menyelamatkan kerabat-kerabat kita dari hal-hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika kerabat kita dalam kubangan maksiat, maka jangan sampai kita membiarkannya. Bahkan kita harus berusaha mencegah kerabat kita yang terjerumus ke dalam kubangan maksiat tersebut dan kalau mereka sudah terlanjur maka kita nasihati dan suruh mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari maksiat tersebut. Jangan sampai kita menjadikan kemaksiatan atau kesalahan kerabat-kerabat kita kita jadikan celaan atau gunjingan ya karena ikhwan sebagai seorang muslim terutama sebagai seorang kerabat ini harus merasa sedih merasa sedih ketika melihat saudara kerabat kita mereka terjerumus ke dalam kubangan maksiat bahkan kita harus berusaha membantunya supaya terlepas dari maksiat tersebut Suatu ketika Abu Darda radhiyallahu anhu pernah mendapati seseorang yang terjerumus dalam kubangan maksiat. Namun di sekitarnya ada orang-orang yang senantiasa mencela, ya mencela perbuatan maksiat tersebut, membiarkannya, tidak peduli, bahkan menjadikan cemoohan. Maka Abu Darda pun berkata kepada orang-orang yang mencelanya, Bagaimana menurut kalian jika kalian mendapati dia terperosok ke dalam jurang yang dalam? Apakah kalian akan menyelamatkannya? Maka mereka menjawab tentu. Tentu kami akan menyelamatkannya. Lalu beliau berkata, maka pujilah Allah yang telah menyelamatkan kalian. Dan janganlah sekali-kali kalian mencela saudara kalian. Artinya, jangan sampai kita mendiamkan Jangan sampai kita menjadikan bahan cemoohan. Akan tetap hendaknya kita bersedih dan berusaha untuk menyelamatkan saudara kita dari perbuatan dosa tersebut. Nah itu adalah beberapa hak dari kerab, kerabat. Gitu ya. Sekarang kita akan membahas tentang hak bertetangga. Hak bertetangga ya secara umum yang pertama yaitu kita tidak menyakiti mereka baik menyakiti dalam bentuk perbuatan ataupun perkataan karena ikhwah dengan menyakiti tetangga ini bisa menjadi sebab kita memasuki neraka nauzubillah min kita lihat hadis yang masyhur sekali riwayat Imam Bukhari dan Muslim Rasulullah saw alaihi bersabda la yadkhulul jannata man la ya'malu jaruhu bawa'iqa. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Tidak akan masuk surga, ya. Dengan berbagai gangguan macamnya seperti misalkan kita membuat keributan dengan menyalakan motor keras-keras misalkan atau menyalakan televisi keras-keras atau yang lain sebagainya misalkan memarkir kendaraan kita di depan rumahnya sehingga tetangga kita merasa risih nih berbagai macam gangguan ini bisa menyebabkan seseorang ya dimasukkan ke dalam neraka nauzubillah min dzalik kemudian yang selanjutnya yaitu hendaknya kita menolong dan bersedekah terutama kepada mereka yang fakir dan miskin karena Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidak halal bagi orang kaya kecuali untuk di jalan Allah atau ibnu sabil atau kepada tetangga yang miskin. Hadis Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kemudian yang selanjutnya yaitu hendaknya kita menutupi kekurangan tetangga kita atau menasehatinya jika dia dalam kemaksiatan dan menganjurkannya supaya dia segera bertaubat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika tetangga kita memiliki cacat atau kekurangan, kita menyebarkan aib-aibnya. Jangan. Hendaknya kita merahasiakannya. Jangan sampai kita menyebarkan kepada tetangga yang lainnya. Kita jadikan misalkan sebagai obrolan pagi, obrolan siang, obrolan sore dan malam misalkan. Yang tadinya beritanya cuma tiga kalimat, kita dramatisir jadi 20 kalimat atau bahkan ratusan kalimat supaya lebih ramai pembicaraannya. Ya, padahal yang dibicarakan adalah kejelekan tetangga. Nauzubillah Ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup aib seorang muslim lainnya, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Berarti mafhum mukhalafahnya barang siapa yang menyebarkan aib saudara muslim maka Allah akan menampakkan aibnya di dunia dan di akhirat. Nauzubillah min Kita sering mendengar ketika seseorang memberitakan aib ya kepada tetangga yang lainnya misalkan di akhir kata dia mengucapkan jangan dikasih tahu kepada orang lain ini rahasia. Nah setelah ucapan itu yakin, insya Allah tidak ada rahasia lagi, bahkan menjadi rahasia yang umum. Ya, maka ketika saudara kita merahasiakan sesuatu yang tidak ingin ditampakkan kepada yang lain, jangan pernah kita menyebarkannya. Ya. Nah itu adalah sebagian dari hak tetangga yang sangat banyak sekali tentunya. Adapun kewajiban tetangga, Ya, kewajiban antar sesama tetangga yang harus diperhatikan yang pertama adalah tolong menolong antar sesama tetangga. Karena kita adalah makhluk sosial. Kita wajib menolong orang lain. Karena ini selain akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala meringankan tetangga kita, juga ini akan mendapatkan balasan. Balasan dari manusia itu sendiri. Karena kita pasti suatu saat nanti akan membutuhkan pertolongan. Ketika kita meminta pertolongan kepada orang yang pernah kita tolong, maka kita berhak untuk mendapatkannya. Itu manusiawi, sesuatu yang lumrah. Makanya, tolong menolong atau menolong orang lain ini pada hakikatnya adalah menolong diri sendiri. Selain mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita pun akan mendapatkan pertolongan dari manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah hendaknya kita meminjamkan sesuatu yang dibutuhkan oleh tetangga. Ya. Jadi kalau tetangga kita butuh ya sesuatu yang tidak dimilikinya, dia butuh pada saat itu dan kita ada, kita mampu dan tetangganya adalah orang yang amanah, maka hendaknya kita meminjamkannya. Ya, selain kita meringankan tetangga kita yang membutuhkan juga tadi secara lumrah atau secara kemanusiaan suatu saat nanti ketika kita butuh sesuatu yang kita tidak miliki sedangkan tetangga memiliki maka kita berhak untuk meminjam hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah hendaknya kita membantu tadi saling tolong menolong atau membantu tetangga yang miskin terutama dengan zakat. Karena tetangga yang kaya ini harus mengutamakan mereka tetangga-tetangga yang miskin yang dekat. Ya. Selain dia akan mendapatkan balasan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tadi dia juga akan mendapatkan balasan dari tetangga yang miskin tersebut mungkin bukan berupa materi. Mungkin dia akan mendoakannya supaya hartanya berkah, supaya kehidupannya tentram dan yang sebagainya. Atau dia ikut mengamankan harta bendanya atau dia ikut berpartisipasi mencegah seseorang mencuri atau merusak hartanya. Jadi banyak sekali balasan di dunia dan di akhirat ketika kita mengutamakan membayar zakat atau infak dan sedekah kepada orang-orang miskin yang ada di dekat kita. Karena ketika tetangga yang miskin kita abaikan, maka pasti akan menimbulkan kerusakan. Tapi ketika mereka diperhatikan, maka insya Allah mereka akan berbuat baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu ikut berbahagia ketika mereka berbahagia. Dan ikut berduka ketika mereka mendapatkan satu musibah. Ya jangan sampai kebalikannya. Mereka berbahagia kita berduka. Mereka berduka kita berbahagia. Jangan sampai demikian. Ya, karena ketika bermasyarakat kadang ada sifat apa? Hasad atau iri hati dalam hati. Nah ini harus dibuang jauh-jauh. Bahkan kita harus menampakkan kecintaan kepada saudara kita yang sukses. Saudara kita yang bahagia, kita harus menampakkan. Meskipun kadang kita merasa iri, tapi jangan sampai kita menampakkan keirian tersebut, tapi harus menampakkan rasa kebahagiaan. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu hendaknya antar sama tetangga saling nasihat menasehati. Karena ikhwah tidak jarang ada orang yang pandai menasehati orang lain, tapi dia tidak pandai untuk menasihati dirinya sendiri. Nah, pada saat itu dia sangat membutuhkan sekali nasihat dari orang-orang sekitarnya. Karena kita adalah sama muslim, ya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang paling baik akhlaknya kepada tetangga-tetangga kita. Dan mudah-mudahan kita juga diberikan rezeki oleh Allah berupa tetangga-tetangga yang baik kepada kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.